taala kembali di dalam majelis ini guna menuntut ilmu syar'i mempelajari agamanya, mempelajari dinnya. Mudah-mudahan majelis ini di majelis ini kita termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang diampuni oleh seluruh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di dalam sarangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan kita pemahaman agama yang lebih mendalam, yang lebih berfaedah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama. Waalaikumsalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau, keluarga, para sahabatnya, orang-orang yang menepati jejak beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin, arsyadallahu wa jami'an. Kita masih Ingat beberapa pertemuan yang lalu dalam sebuah kesempatan mengkaji atau menyebutkan membahas masalah yang sangat penting harus diketahui oleh kaum muslimin yang menapaki manhaj salaf di mana kita pernah mengupas beberapa poin yang terdapat di dalam kitab An-Nasihah yang ditulis oleh Fadhil Syekh Dr. Ibrahim bin Amir ruhaili Kita telah menyinggung tiga poin di dalam prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang harus diketahui oleh salafi orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada madhab salaf. Kita ulang poin yang pertama secara ringkas yang harus diketahui bahwa seorang muslim sebelum dia mengajak orang lain, sebelum mendakwahi, sibuk mendakwahi orang lain, maka dia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sehingga tidak terjerumus ke dalam yang dimasukkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian pun membaca Alkitab? Tidakkah kalian berakal? Yang kedua, yang telah kita singgung prinsipnya Alhamdulillah harus mengetahui bahwa dan harus meyakini bahwa manhaj salaf tidak hanya menitipkan satu persoalan secara parsial bagi seorang muslim. Ya, dia harus memiliki pemahaman yang menyeluruh bahwa halus sunnah salafiyun Faifa Mansura itu tidak hanya menitipkan masalah cepat masalah keyakinan, masalah tauhid, tetapi juga masalah adab, adab-adab Islam, bagaimana menunaikan hak-hak kepada sesama kaum muslimin. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Al-Khaili rahimahullah, eh, rahimahullah taala eh, tujuan utama termasuk tujuan agung yang dimotivasi oleh Islam ketika kita berdakwah tujuan utamanya harus adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak makhluk menunjukkan hambanya agar kembali kepada agama ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah ketika berkata kepada Ali yang hendak diutus ke Khaybar. Ya, sungguh melalui tanganmu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Itulah yang Tuhan Fitin al jami'an Tiga poin yang pernah kita singgung sehubungan dengan hal-hal yang harus kita ketahui bagi kaum muslimin yang nisbatkan dirinya kepada mazhab salaf. Kita memasuki poin yang keempat. Yang bagi doktora di ini khususan ad-du'at minhu an yufarrisu bainal mudarah wal mudahana. Seharusnya, sebaiknya atau perlu diketahui oleh para penuntut ilmu khususnya para dai khususnya mereka-mereka yang terjun dalam dunia dakwah untuk membedakan dua sikap yang seperti dua mata uang yaitu sikap mudaroh yaitu yang kedua sikap mudahana Anda akan jelaskan di bawah fal mudaroh makrubah وهي متعلقة باللين في المعاملة Al-mudarah itu kaitannya dengan itu memang dituntut, memang diperlukan, niscaya, ya tidak boleh tidak. Tapi berkaitan dengan masalah wahya muta'allaqah bil bil muamalah, yaitu sikap lemah lembut ketika berinteraksi atau bermuamalah kepada orang lain. Sedangkan mudahana wal mudahana madmumah wa hiya muta'allaqatun bid Sedangkan mudahana itu tercela, sikap mudahana itu tercela. Ya. Yang itu berkaitan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Ini dalilnya kita dilarang me, apa namanya? merealisasikan sikap mudahana yaitu mereka berharap orang-orang musyrik orang-orang kafir berharap lauku berhina. seandainya engkau Muhammad butuh bersikap lunak kepada mereka ya bayi berhina, sehingga mereka pun bersikap lunak juga kepadamu jadi dalam Quran Al-Qalam ayat 9 apa maksudnya? Qala al-Basri al hatan al-Hasan al-Basri di makna ayat Imam Al-Hasan al-Basri menafsirkan ayat ini. ودوا لو تطاوعهم في دينه ويطاوعون في ini, Ya mereka sangat berharap seandainya engkau Muhammad itu menuruti kehendak mereka menuruti kehendak mereka untuk menerima agama mereka menerima ajakan mereka fayuqayyuna nabi ini, sehingga mereka juga mau menuruti kehendak ya فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه Sikap mudara atau orang yang melakukan sikap mudara ini itu berlemah lembut ketika bermuamalah kepada sesama kaum muslimin tapi tidak mengorbankan syariat tidak mengorbankan syariat sikap lemah lembut kepada sesama kaum muslimin ya, khususnya kepada mereka yang belum memperoleh hidayah salaf berinteraksi dengan mereka secara lemah lembut namun tidak sampai harus mengorbankan syariat sedangkan mudari dia linnas bi tarki syai'in min sedangkan orang yang melakukan mudahana mudahana itu artinya mendekati orang bersikap ramah kepada seseorang, lemah lembut kepada yang lainnya, namun mengorbankan syariat Islam. Ada yang dikorbankannya, ada yang dilanggarnya, ada syariat yang bila ditabraknya, ya, ketika dia bermuamalah dengan alasan supaya mereka tertarik untuk umumnya masuk ke manhaj salaf caranya adalah mengikuti semua keinginan mereka Dan menurut mereka itulah sikap lemah lembut yang bisa menarik mereka untuk ke manhaj salaf. Padahal ada eh, perkara-perkara syariat yang dilanggarnya. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وألفقهم بالأمة dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup beliau itu orang yang paling elok akhlaknya paling bagus akhlaknya. dan orang yang paling lemah lembut, paling santun, paling ramah kepada umatnya. Wahaja sikap beliau yang ini, cuma lemah, lemah lembut kepada umatnya, yumatilu janib rizqi wal min haji. Itu mencerminkan sisi kelemah lembutan beliau yang merupakan petunjuk dari beliau. Wa kana aqwan nas fala yatruku syai'an minhu li ahadin Dan beliau di satu sisi juga manusia yang paling tegas, paling kuat, paling cukup mengemban agama Allah. Fala yatruku syai'an minhu. Sedikit pun perkara syariat itu tidak pernah beliau tinggalkan, tidak pernah beliau lalaikan. lihat ahadin ka'inan mengkana di hadapan siapapun. di hadapan siapapun. Wahada yumakilu jani bakwa tetamatuk bukti Allah biyasana ba ma'al mudahana. Sikap beliau yang ini yang kukuh di dalam memegang agama Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan siapapun tidak meninggalkan sedikit pun syariatnya ketika bermuamalah itu mencerminkan sisi kekuatan beliau berpegang teguh kepada agama kepada dinullah yang bertentangan dengan sikap mudahana. Sikap mudahana, sikap kita bilang ikut alur, ikut arus. Karena salamatul ini mura'atul farqu bainal amrayn. Makanya kata beliau, para penuntut ilmu harus benar-benar memperhatikan dengan seksama perbedaan antara kedua hal ini, Perbedaan antara sikap lemah lembut tapi mengorbankan syariat dengan sikap lemah lembut tidak mengorbankan syariat. فإن من الناس من قد يظن أن مدارة الناس والرفق به karena ada sebagian, ada sekelompok kaum muslimin yang beranggapan bahwa sikap lunak, ya, sikap lunak kepada kaum muslimin, sikap lembut kepada mereka ini mudah, kita sebutkan tadi ya tidak mengorbankan syariat dianggap sebagai sikap lemah dalam beragama sikap mencelak mencelik sikap apa namanya uh, tidak punya pendirian ya kami Bainama yaqulu tariqun akhar anna min ar-rusul bin nas ikrarhum alal batil. Sementara kelompok yang lain, banyak kaum yang lain menganggap bahwa termasuk sikap berlemah lembut kepada kaum muslimin adalah membiarkan mereka di dalam kebatilannya. Ya, waktu itu anil asfar dan tidak perlu memberikan komentar apa-apa terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Yang penting mereka mau Supaya diharapkan ikut memperbanyak jumlahnya, memperbanyak kuantitasnya. Dan ini bisa kita lihat di dalam kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok dakwah yang menyimpal dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting mereka kumpul dulu. Yang penting masalah akidahnya, masalah manhajnya dan yang lain-lainnya yang bertabrakan dengan syariat itu tidak usah digubris dahulu. Ini sebagian kelompok mengatakan demikian. Bagaimana pada kaum mukmin kailun anil haq. Kedua golongan ini itu keliru. Keliru. Tahu ya tanafkan bihadzal amri. Oleh sebab itu harus masalah ini harus benar-benar diperhatikan. Mengapa? Fa'innahu muslimun khatir. La ya'tulu minhu illa man wattaqa Allah Karena ketika tergelincir di dalam memahami kedua hal ini sikap mudah, sikap mudahana itu bisa memberikan dampak salah paham yang sangat berbahaya la yahkamu minhu tidak ada yang bisa selamat terlindungi dari ini kecuali yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Itu poin yang keempat, yaitu harus membedakan sikap lemah lembut tidak mengorbankan syariat dan sikap lemah lembut dengan mengorbankan syariat. Lalu dibedakan. Khamsan yang kelima, tidak bid'awatin nas maslakan dan dallat alaihi man mutu. Kalau masalah ini, para penuntut ilmu dan juga para guru dai ada dua metode dakwah ada dua strategi dakwah yang syaratnya yang telah dituntun oleh sunnah yang telah dituntun oleh sunnah sunnah baik dari kitabullah maupun maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pertama maslahat taklis wa tarhib strategi menarik simpati dan memotivasi strategi menarik simpatik dan motivasi, menganjurkan, memberikan sugesti. Yang kedua, strategi hajar, yaitu strategi boycott, strategi pengucilan, waterhib, dan memperingatkan atau memberikan ancaman. Wajib man ahadal matnataini ma'a Keliru ketika seseorang itu menerapkan semua apa nama meratakan strategi ini kepada setiap orang. Bahwa yasluk ma'atul mukhalif bahwa harus yakabulil haq wa ruju'anil Namun yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan, strategi ini harus diberikan, dilaksanakan ya, sesuai dengan keadaan orang yang menentang. Ya. Mana yang lebih apa namanya lebih ada harapan untuk diterima dan kembali kepada kebenaran. Di mana dia dalam suara itu? Apabila kondisinya, apakah tali, atau menarik simpati atau hajar memboikot atau mengusulkan Jadi keliru orang yang menyamaratakan semua atau menyamaratakan kedua strategi ini. فإن كان التأليف هو الأنفع للمخالف والأرجى في الإصلاح فهو المشروع في حقه. Apabila sikap simpatik itu yang lebih bermanfaat bagi mukhalif, bagi orang yang menyelisihi manhaj salaf wal arja islahi dan memang lebih besar kemungkinan bisa diharapkan dia baik tahwal masyruh haqqi itulah yang disyariatkan wa in kana al-hajru wal anfaq tahwal masyruh haqqi dan jika memboikot jika pengucilan jika penghajaran itu yang lebih bermanfaat itu yang lebih baik memberikan dampak yang bagus tahwal masyruh maka itulah yang disyariatkan فمن سلك مسلك التأليف مع من يكره في حق الهجر Barang siapa yang menempuh metode taklif menarik simpati. sementara yang harus dilakukan sebenarnya yang disyariatkan adalah pengucilan atau hajar bahwa faktor mukhlis maka dia disebut orang yang teledor orang yang teledor ومن سلك مسلك الهجر مع من يشرع في حق التأليف sementara itu siapa yang melaksanakan strategi hajar strategi pengucilan pemboikotan sementara yang disyariatkan seharusnya adalah penarikan simpati atau tadi maka dia termasuk orang yang mencerai beraikan membuat lari kaum muslimin, menakut-nakuti mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala berkata, وهذا الحجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم sikap memboikot, sikap pengucilan itu berbeda-beda dilakukan oleh orang-orang yang menghajar atau orang-orang yang memboikot. Berbeda kekuatan mereka, tidak sama. Lemahnya mereka juga tidak sama. Jumlahnya sedikit banyaknya juga tidak sama. lima al tadi bihi zafirul mahjur wa hidup, Karena tujuan dari dilakukannya boikot, tujuan dari dilakukannya hajar Pengucilan adalah memperingatkan orang yang dihajar ya dan membimbing mereka warujul aman amnistihai supaya kaum muslimin yang lainnya itu terhindar dari kesalahan atau kebid'ahan yang dilakukannya. Fa idza maslahatu fi يفضي هجره إلى ضعف الشر وقفته كان كان مشروعا apabila kemaslahatan yang lebih kuat yang lebih besar kemungkinannya itu adalah dengan menghajarnya memboikotnya sehingga keburukan itu melemah maka itu yang disyariatkan wa in kana lal mahjur ولا غيره يرتضي بذلك بل يزيد الشرط والهاجر ضعيف بحيث يكون مصدر ذلك راجحا على مصلحته لا يشرع الحجر namun bila orang yang diboikot, orang yang dikucilkan itu tidak tercegah, ya, bahkan semakin menjadi-jadi, Sementara orang yang mentahid, orang yang menghajar, sementara orang yang memboikot, posisinya lemah, kondisinya lemah. Kalau diterapkan metode hajar, maka kemaslahat eh, kerusakan yang lebih dominan, yang lebih besar, maka boikot tidak disyariatkan. Bayakun tali di bawah nas anta minal hajar. Bahkan boleh jadi sebagian orang itu lebih tepat, lebih itu, lebih efektif metodenya kalau di apa namanya dilakukan sahih ya menarik simpati wal hajru li ba'dhin nas anfa'at min taklif sementara ada kelompok ada orang yang kalau dia dihajar itu lebih baik lebih dominan kemaslahatannya ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجو آخرين oleh sebab itulah di dalam berbagai riwayat kita temukan, kita baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi beliau itu bersikap lemah lembut, bersikap simpatik kepada satu kaum, namun sisi yang lain, di kelompok yang lain beliau juga sikapnya. Berikut nanti akan kita sampaikan dalilnya. <clears throat> Wa qila ya rahimahullah مبينا خطأ تعميم الهجر أو التأليف دون مراعاة الأصل السابق Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata menjelaskan kekeliruan sikap menyamaratakan sikap serampangan melakukan boikot atau bersikap lemah lembut duna mura'atul asr sabiq tanpa peduli tanpa memperhatikan prinsip yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dia mengatakan, فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجد ولا يستحق ada sebagian kaum ada sebagian kaum menjadikan hal itu sama rata semua Fasa'alu min al-ajri wal inkar ma lam yu'mar bihi. Mereka melakukan apa namanya hajar atau boikotan dalam perkara-perkara yang tidak diperintahkan untuk diboikot. Kalau wajib boleh istihab. Ketika itu maka boikot tidak wajib dan tidak dianjurkan malah. وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. Bahkan boleh jadi ketika hajar ini seharusnya tidak dilaksanakan, tidak disyariatkan, tapi dilaksanakan juga, maka boleh jadi yang dihajar, yang diboikot itu malah meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang dianjurkan dan malah melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Wa akharun a'radu an hadhihi kulliyah falam yahduru ma umaru bihadhihi min as-sayyi'at al Sementara yang lainnya itu tidak memperdulikan secara total Falam lazurna umurul hajri. Mereka tidak memboikot orang yang harus diboikot. Ya, disebabkan kebidahan-kebidahan yang dilakukannya. Madiu Fatawa, Juz 28, halaman 213. Kaum muslimin harus ada jami'an. Itu yang kelima. Yang keenam yang harus diperhatikan يشرع الهجر لثلاثة مقاصد شرعية hajar atau pemboikotan itu disyariatkan karena ada tiga tujuan syar'i. Dallat alaih al-adillah wa qarraraha al-a'immah al-muhaqqiquna min ahli sunnah. Yang dalil-dalilnya itu ada disebutkan ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta yang dirangkum oleh para imam-imam ahli sunnah. Yang pertama, dari tiga hal tersebut. Al-hajru limaslahatil hajir. Yang harus diperhatikan ketika menghajar, memboikot, Al-hajru limaslahatil hajir. Adanya kemaslahatan bagi orang yang memboikot adanya kemaslahatan bagi orang yang mengucilkan. Kalim muslim ayah ayyahwa kulla man yatadarraru bimujalatati minal mukhalifi Setiap muslim setiap muslim harus ya, memboikot atau meninggalkan atau mengucilkan siapa saja dari orang-orang yang menentang yang kalau kita duduk bersamanya itu akan memberikan mudarat kepada kita. Kahlil bid'ah seperti para pelaku bid'ah wal ma'afin alladziina yatadarrarun bimujalasatihim fi dini. Para pelaku bid'ah, para pelaku kemaksiatan yang yang dengan duduknya kita bersama mereka itu bisa menyebabkan kerusakan bisa menyebabkan kemudaratan bagi agama kita. وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين ya memperhatikan kemaslahat yang memboikot itu di, di didalilkan didasarkan dalil hadis Abu Musa al Ashari yang diriwayatkan di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama masalul jalis salih wa jalis sawu wa hamilul miski wa nafilul Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, kahamilul miski wa pikir fikir. Seperti orang yang membawa minyak wangi, antara orang yang membawa minyak wangi dengan orang yang meniup kehidupan api atau pandai besi. Fahamilul inna ayub ayyuhjiyakan. Orang yang membawa minyak wangi itu bisa jadi mau menghadiahkan minyak wanginya kepadamu. Wa imma anta tajidu minhu rihatan thayyibah. Dan boleh jadi pula engkau tidak-tidaknya mendapatkan aroma yang wangi darinya. Wa ma khair sementara tanda besi imma an yuhraqa kalau tidak membuat yang terbakar wa imma an tajida rihan khabithatan. Kalau tidak membuat pakaiannya terbakar, maka opsi yang kedua, ketiga-tiganya engkau mendapatkan aroma yang baik darinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi bahasa hadis, dalam hadis ini tauji terkandung dalil petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam limujawasati salihin untuk duduk bermajlis dengan orang-orang saleh. Lima fiha minan naf'il muta'addi lijilatadihim karena adanya manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang duduk bersama orang saleh itu. Wa tahdzir min mudalat mudalasati sayyi'in lima yalhaqu mudalasati mudalisuhum min ad-darari fid-din. di dalam hadis ini juga terkandung peringatan agar tidak duduk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, karena duduknya tepat bersama mereka itu bisa memberikan dampak yang buruk terhadap agama kita. ولهذا يتبين مشروعية مهاجرة من يخشى من مجالسته الضرر ala din min sa'ir ashabil mukhalifat. Berdasarkan dalil ini, nyatalah disyariatkannya sikap mengucilkan ya kepada orang yang dikhawatirkan kalau kita duduk bersamanya maka itu bisa membawa dampak buruk kepada agama kita. Wa amma man la yakhsha ala nafsi man la yakhsha ala nafsihi fi al mukhalifin Adapun orang yang tidak khawatir uh, agamanya itu bakal rusak karena duduk bersama orang-orang yang menentang orang-orang yang menyelisihi kehalil ilmi seperti ahli ilmi ulama alladzina yurja intifa'ul mukhalifin bihim min ghairi darar wal haliq wal yalhaq al alam fi dini فهؤلاء لا تشرع في حقهم muhajarah kalau ahli ilmi yang diharapkan orang-orang yang meneliti itu bisa mengambil manfaat dari mereka ya fahaula la tusyraf bil haqqihim muhajara maka pada saat itu muhajara atau boikot itu tidak disyariatkan bal yaqad yaqulu tashru'u lahum mujalatatuha ulahul mukhalifin intahakat tahaqqaqat masalah maslahatun rajihah. Bahkan ada kalanya yang disyariatkan kepada orang-orang alim ini bukannya mentah, bukannya memboikot mereka, tapi malah duduk bersama orang-orang yang memiliki itu bila diyakini bisa terbukti bahwa kemaslahatannya itu bisa tercapai. Selalu ini. Al-Maqsad Sisi yang kedua yang harus diperhatikan di dalam al-hajar atau boikot. Al-hajar lima satu ummah. Hajar itu boikot itu memang punya manfaat. Ada kemaslahatannya bagi orang lain, bagi umat. Fayusra'u hajru man fi hajrihi naf'un muta'atin lil ummah. Disyariatkan memboikot, menghajar orang yang kalau dihajar itu memberikan manfaat kepada umat. Kehadiri ba'du ashabil mukhalifat bihaitsu yu'athiru hajruhum fi jazri ghairihim an mithli fi'lihim. Misalnya memboikot orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat di mana pemboikotan mereka ini bisa memberi dampak atau bisa memberikan peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Wasyahidu bahaya min sunnah dalilnya dari sunnah ma akhrajahu syaitan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bil rajul mutawaffa alaihi dain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan, dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah meninggal di dunia, seorang apa satu jenazah, alaihi dain yang memiliki hutang, yang masih memiliki hutang ketika mati. Baik, eh, Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada yang hadir, hal taraka fadlan Apakah yang meninggal ini meninggal yang yang meninggal ini masih ada hutangnya atau meninggalkan hutang? Fa'in khututa annahu taraka wafa'an Falla Kalau disebutkan kepada beliau bahwa ada yang apa namanya dia hutangnya sudah tidak ada atau lunas maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalahkannya. Wa inna qala lil muslimin. Kalau sementara kalau hutangnya itu masih ada, belum lunas, Rasulullah berkata kepada kaum muslimin yang hadir, "Sallu ala sahibikum." Kalian saja yang mensalatkan saudara kalian ini. Kan Nabi, "Innama tarakat shalah ala hadzal rajul وهو صاحب الدين الذي لا وفاء له Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini tidak menyolatkan orang yang mempunyai hutang, orang meninggal yang masih mempunyai hutang, min ajli zajirin nas an fi'lih. Tujuan beliau tidak mensolatkannya adalah memperingatkan orang lain, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan manusia agar tidak melakukan hal yang sama. Kama qarrara hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala rahimahullah Amma man kana muzhiran lil fiqhi ma'a ma fihi min iman Adapun orang yang menampakkan perbuatan fasik sementara keimanan masih ada di dalam hatinya, ke ahli kabair seperti para pelaku dosa besar fahaula la budda an ala an yutalli alaihi ba'dul muslimin maka orang-orang seperti ini pelaku dosa besar itu harus disolatkan oleh sebagian kaum muslimin waman imtana'a min ala ahadin minhum zajran amsalih an muslima fa'alahu adapun sementara orang yang tidak mau mensolatkannya tidak mau mensolatkan orang yang seperti ini pelaku dosa besar karena ingin memperingatkan orang-orang lain agar tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidak mau mensolatkan orang yang bunuh diri wa alal mudin alladhi la waqa'a dan juga yang tidak mau mengucapkan orang yang masih punya hutang wa kama kana katsirun min as-salaf yamtani'una min as-salati begitu juga para ulama salaf tidak mau menyolatkan para pelaku bidah para pelaku alim bidah karena amaluhu bidah bihadhihi sunnah hasanan maka ketika dia melakukan hal ini maka itu merupakan satu kebaikan. Yang Majmu Fatawa juz 24 halaman 286. Kaum muslimin arsadallahu wa jami'an. kali sampai di dulu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Aku qauli ada wa astaghfirullah wa lakum wa muslimin innahu rahim. Anaka Allahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك